Tim Jimat punya cerita dengan judul Diganggu Pocong, kiriman dari Andi Jimatres dari kota Malang. มังกาทำเป็น Ini pengalaman dari kakekku. Sebut saja namanya Pak Hasan. Dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 70-an. Waktu itu Pak Hasan bersama kedua rekannya Sobri dan Batri sedang perjalanan pulang dari Surabaya. Mereka membawa mobil pick-up setelah mengantar kiriman barang dari kota pahlawan. Kondisi jalanan Surabaya ke Malang saat itu belum seramai sekarang dan masih sepi. Hari sudah beranjak malam dan menunjukkan pukul 12. Badri mengemudikan mobil dengan cepat seolah ingin sampai di rumah. Sobri tampak tertidur pulas setelah kerja seharian mengangkat kiriman yang lumayan banyak, sedangkan Pak Hasan tampak terjaga. Pelan-pelan tri, hujan gerimis gini lo jalanan licin kulo. Tutur Pak Hasan mengingatkan. Memang, memasuki daerah Pasuruan malam itu jalanan basah diguyur hujan. Baik Pak, Badri segera mengurangi kecepatan mobil. Kiriman barang kali ini lumayan banyak ya Pak. Alhamdulillah. Lumayan dari ongkos kiriman bisa buat belanja istri di rumah. Jawab Pak Hasan. Mereka berdua terlibat obrolan untuk mengusir sepi. Sementara Sobri tetap tertidur pulas. Mereka bertiga duduk di depan sementara bak pick up tampak kosong. sepi diiringi hujan gerimis membuat suasana kian mencekam. Anehnya, tidak ada satupun kendaraan yang lewat saat itu. Pukul satu dini hari, mereka sudah memasuki daerah Purwodadi Pasuruan. Di tengah sepinya jalan raya tiba-tiba lampu mobil menyorot sosok yang berada beberapa meter di depan mereka. Tampak sosok itu bergerak ke tengah jalan dan melambai-lambaikan tangan. Wah, sepertinya ada orang di depan kita, Pak. Ucap Badri sambil memandang serius sosok tersebut. Pak Hasan juga mengamati sosok itu. Dia merasa aneh. Karena suasana sepi dini hari seperti ini kok ada orang masih berkeliaran di jalan. Firasat Pak Hasan kurang enak, tapi berusaha untuk tetap tenang. Bahkan Pak Hasan sempat berpikir bila orang itu punya niat buruk ingin merampok mereka. Mungkin itu orang gila yang berkeliaran atau orang butuh tumpangan, Tri. Pelan-pelan, awas nabrak. Badri terus menjalankan mobil sampai sosok itu terlihat jelas. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Badri berteriak keras ketika sosok itu berwujud tubuh berbalut kain kafan lusuh dengan wajah hancur dan menyeramkan. Teriakan Badri membangunkan Sobri yang tertidur. E, ada apa? Ada apa? Sobri langsung kaget. Pacang! Pak Hasan menunjukkan sosok tersebut kepada Sobri. Masya Allah, ayo cepat Dri, tarik gasnya. Wajah Sobri langsung pucat melihat sosok pocong itu. Badannya gemetar dan terlihat sangat ketakutan. Walaupun dicekam merasa takut Badri masih bisa mengendalikan diri. Dengan cepat Badri membanting setir ke kiri agar tidak menabrak pocong itu. Menyadari sebelah sisi kiri jalan raya tersebut adalah sungai yang cukup deras. Badri refleks membelokkan setir mobil untuk kembali ke jalan raya. Hampir saja mobil yang ditumpangnya itu terjebur ke sungai. Tetapi teror belum berakhir. Kembali kejadian aneh kembali menimpa mereka. Dengan sekuat tenaga Badri menginjak pedal gas tetapi anehnya, mobil tetap tidak mau bergerak ke aspal jalan raya. Roda mobil hanya memutar saja seperti ada beban yang sangat berat. Sepertinya ada yang membani mobil ini di bak belakang. Tutur Pak Hasan sambil mengusap keringat di kepalanya. Sambil menengok ke kaca belakang Pak Hasan terkesima. Tatkala melihat pocong itu sudah berdiri di bak pickup dengan serengai yang menyeramkan. Mobil bergerak mundur ke arah sungai. Setelah pocong itu berusaha menarik mobil ke arah sungai. Sementara Badri tidak henti-hentinya menginjak pedal gas, berusaha lepas dari teror pocong. Bahasan memejamkan mata dan membaca doa-doa agar segera terbebas dari gangguan makhluk halus. Sobri yang kaget bukan kepalang akhirnya pingsan. Di saat yang tepat akhirnya Badri berhasil membawa mobil melaju kembali ke jalan raya. Sosok pocong itu perlahan menghilang dari bak pickup. Mobil langsung dipacu cepat meninggalkan lokasi. Akhirnya mereka bertiga sampai di Malang dengan selamat. Keesokan harinya Badri dan Sobri sakit demam. Sementara Pak Hasan segera mencuci mobil dan menyikirkan hawa negatif dengan doa-doa. Meskipun sekarang sudah ramai tetapi jalanan Purwodadi Pasuruan saat ini masih menjadi daerah yang rawan kecelakaan. Bulan kemarin terjadi kecelakaan truk beruntun yang memakan banyak korban. Rim truk yang blong menyebabkan truk terjatuh ke sungai. Entah karena human error atau gangguan gaib, tapi sebaiknya jimatres-jimatres berhati-hati saat melewati jalanan tersebut. Salam Jimatres dari Andi Malang bersama tim Jimat. Au!